Bila putus cinta Ditinggal kekasih Sudah tak mengapa Janganlah bersedih Komarun Komarun Komarun Sidenan Nabi pengurus Yayasan Bina Utama Kendal. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Bina Utama Kendal. Bapak Ibu Wakil Kepala dan Manajemen SMK Bina Utama Kendal. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Bina Utama Kendal. Yang terhormat tamu undangan acara sukses ujian kelas 12 dan sukses SMK Bina Utama serta yang kami sayangi, siswa dan siswi SMK Bina Utama Kendal yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur yang tak ada terkira kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah yang telah merimpahkan taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa solawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di ayamul akhir nanti. Untuk mempersingkat acara malah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara kita pada siang hari ini. Amin. Du, du, du. Prasetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la haula wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Bismillahi ma syaa Allah لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du engkang tansah kaula hormati ketua yayasan Kepala SMK Bina Utama Kendal Jawa Tengah Bapak Ibu guru beserta karyawan TU dan jajaran pemerintah yang hadir di sini semuanya beserta siswa-siswinya yang senantiasa menyejukkan pandangan dan mata. Siswi, siswa lapo keplok keplok. yang dinamakan majelis ilmu, yang dinamakan sebuah majelis yang ada pengajian, di mana di dalamnya disebut untuk pencarian ilmu, maka tempat itu menjadi raudhatul jannah, jadi taman surga. Dan di surga itu tidak ada yang tidak enak, semuanya enak dan di surga kita tidak perlu mengucapkan tapi cukup kita batin dalam hati yang kita inginkan akan hadir di depan mata kita sendiri lho, ya tapi kalau ngomong karo swargane wong kendal kit mang batin mimbar ambek jahe gak dang moro-moro <laughs> ya mau sore yai mau kok ngelempok kok gak pantas belas ini tak ngadek kayak bisa aku aduh Wis gak ana kursine, gak ana mejane. Ngombene sitok sing ngeterno wonge lemu pisan. <laughs> Alhamdulillahirabbil alamin karena pada pagi hari ini Allah masih limpahkan sebuah kenikmatan kepada kita semua berupa nikmat sehat walafiat afiat. Sehat iku awae walafiat afiat iku batine. Jadi orang sehat iku awae, lek wal afiat iku atine. Percuma uang lek sehat awae tapi bosok atine. Yo ya percuma lek wong sehat atine tapi loro awae. Dan hari ini yang hadir di sini semua kita memiliki keduanya. Yo ya sehat awae, yo ya sehat atine. Amin ya robbal sehat awae iku ayu ganteng ganteng ayu nih menimbulkan kesenangan iku berarti kesehatan lahir tapi yang gantengnya ayune menimbulkan ketenangan itu merupakan kesehatan batin Jadi wong ganteng ya wong ayu ono loro maceme wong ganteng wong ayu yang menyebabkan kesenangan dan wong ganteng wong ayu yang menyebabkan ketenangan beto jelas kesenangan gantengnya mergo wedak mergo gincu ketenangan gantengnya mergo kenek banyu wudhu tinggal sholat jamaah lima waktu Karena hakikatnya kecantikan, ketampanan yang hakiki adalah ketampanan yang terkena air wudhu. Karena tampannya, cantiknya adalah ketampanan dan kecantikan yang alami. Ka iso tuwek, mari-mari lewes mate mari mate nang kuburan. Pahalanya cek melaku terus-terusan. Lanek trimo ayu nih mergo wedak, merkuri sak cepuk rongatus seketewu percuma. percuma lek wedakmu menggoda kincumu merana tapi bebermu gunungmu karo nisormu kaya SCTV 1 untuk semua lah seorang bapak ibu guru dalam mengajar harus menggunakan sistem kanjeng nabi ojo sampai gawe sistem MC berbeda sangat berbeda ya Allah ini bojoku telepon kok lah <coughs> karena bapak ibu guru kalau ingin berhasil jangan sampai menggunakan pendidikan versi MC keliru tapi contohlah pendidikan versi kanjeng Nabi seorang MC mengatakan acara selanjutnya adalah mau itu hasanah yang akan disampaikan oleh Rian Asyib Prasetya mau itu hasanah Sedangkan Rasulullah dalam mendetik anaknya, dalam mendetik umatnya, dalam mendetik siswanya, tidak menggunakan sistem mau itu hasanah, tapi menggunakan sistem uswatun hasanah. Jelas berbeda. Lek mau itu, ya kepala. Oh. Soalnya apa? Lek mau itu hasanah, iku ngomongi sing apik, godong mesti ngelakoni. Tapi le uswatun hasanah Rasulullah berhasil dalam berdakwah karena uswatun hasanah. opo uswatun hasanah? Yo ya gelem ngomongi, yo ya gelem ngelakoni Bapak Ibu guru kepingin jadi Bapak Ibu guru sing sok ngekei ilmu barokah sampai alam kubur selalu mengalir pahalanya. Gunakan pendidikan uswatun hasanah, yo ya gelem ngomongi, yo gelem ngelakoni Ojo sampai Bapak Ibu guru gak kayak hasduk muridnya tambah diseneni kadang-kadang kayak -kadang, Bapak Ibu guru ya Allah, dhek dhewe gak tau gawe hasduk ngono nyeneni murid ya, akeh. Cek kerungu ngene iki kepala sekolah barang yo ya Allah. Sampai kalan dalil aku mangis dalil ala-ala barang wis. Prawana tak rabi yo. <laughs> Lah ya. Wis pinter ngaji, manis, duwe dekik bisa lho kurang apa Daniel iya, bojoku kaya ngono. <laughs> Apalagi seorang siswa dalam pendidikan itu sangat penting dan disebutkan bahwasanya syubhanul yaum rijalul ghad arek nom-noman zaman saiki itu pemimpin di masa depan mangkano api gae suatu bangsa tergantung generasi mudanya mangkano semenang kene di sekolah no sing temenan cek manfaat ilmune metu oleh ijazah ilmu ilmune barokah ya eh apa sih yan rian pahala ilmu sing barokah barokah iku gak ono e, tapi ono rasane duduk entut lho ya barokah iku ono bentuke gak ono tapi iso dirasano sampai duwe dhuwit barokah masih titik iku awet tapi lek duwemu gak barokah masih wake cepet entek podo mbak ilmu golek ilmu ya apa suwine tapi gak barokah gak bakal nyantol nggone utek gak iso dadi ilmu sing manfaat tapi lek ilmu ilmune barokah masih titik iso manfaat golek kerjaan gampang, anake nyenengno, no padha mara. Lho ngono lho ya. Lek kaya aku aku ngene ya Allah kayak sampean-sampean barang, gak usah katek gopo golek pacar, gak usah katek gopo golek lanangan, gak usah katek gopo golek wedoan, Sampean golek ilmu janjine Allah, yarfa'illah, maka Allah akan tinggikan derajat orang yang cari ilmu. wedoane teko anake no opo sing dikepingini mesti moro, Iku janji ini Gusti Gak usah khawatir. Sampean golek ilmu diangkat derajatmu. Mobil gablek, sepeda motor oke, okay, omai mewah. Arek wedok gak usah kok goleki moro-moro dhewe. opo mana arek wedok saiki modele koyok jalan tol lek gak mobil gak oleh melbu. dan dalam mencari ilmu wes aku gak siswi 15 menitai. menitai dan dalam mencari ilmu pertama yang harus diperhatikan adalah niat ya lek mangku ono istiqomah suwine menuntut ilmu lobo mari ngono limpat rajin sembarang kali masya Allah memuliakan guru iku wake syarat wong golek ilmu cek barokah Sampeyan kudu iso kaya ngono ku Mas, Mbak. Ilmu barokah. Satu kunci barokah sebuah ilmu ada di niatnya. Innamal a'malu binniyat kabeh amal tergantung niate dhewe. ana uang niat sekolah iku Masya Allah niate mergo golek ilmu budal teko omah diniati ya Allah kula niat matos ilmu damel ngangkat derajate wong tua dan ikhlas namung damel Gusti Allah iku budal sak wayah-wayah mati mati nih dinilai mati husnul khotimah tapi lek wong niate golek ilmu duduk merga Allah sak wayah-wayah mati dinilai suul khotimah gak nang suwargo tapi nang neraka niat pertama iku kudu iso noto budal teko oma moro ya Allah sampai kudu paham sing ngono-ngonoku HP niat semua yang ada di dunia ono api e, ono LE HP tek ikon ono e. lek kok gawe buka sing api-api lah tapi lek kok gue buka sing elek-elek Mas yo HP ki ono LE mobil ono api e eh pengajian gak kudanan saya Lah tapi lek gablek mobil yo kayak gonceng. Iya, soalnya apa? Ya iki, sampe ya kudu ngerti, semakin kaya arek lanang semakin nakal. wali aneh semakin nakal arek wedok semakin kaya. Iku walian. Lho lah piye gak nakal gak oleh 80 juta lho lah. Eh. Ya. wolung puluh juta no donat sak kepel misi sih gawa nek ngene gabi lang 80.000 awale sak melontos pisan <laughs> niate kudu ditata merga Gusti ono suatu kisah kisah ini dari seorang pemuda yang mencari ilmu dia bernama Abdul Jalil Abdul Jalil ini mencari ilmu takok nak wong deso deso ngapunten tiang sing alim ten mriki sinten oh nika lo tiang niko sing alim Masya Allah padahal sing dimaksud wong alim wong penipu yai gadungan coro Arab iku ulama ulama su ulama yang keluar mek topenge tok ulama tapi tidak ada keilmuan di dalamnya. Mergo dhek wis niat golek ilmu, mergo dhek atine ditata nggo mulyakno ulamae Allah, masih dibujuki gak popo. sampai yang lu dibujuki gak masalah. Luwe apik wong dibujuki timbangane wong sing bujui sampe berjuang gak diregani gak popo sing penting gelem berjuang timbangane nih sayang tapi ninggal ngono lho ya makano sampe kudu paham ngono ku berjuang berjuang dinilai gak dinilai hargai gak dihargai iku pasrahna Allah tugas yang ngono sing penting sampe diniatan No, iku luwes aman masuk gak tapi bener sing penting manut gak popo lah aku takok bapak ibu guru pak bu milih pundi murid pewinter tapi guru gurune gak manut utawa murid gak tapik pinter tapi sregep dikongkon opo apa langsung tanggap bah bapak ibu guru mesti milih sing nomor loro tak gak tape pinter sing penting dikongkon opo-opo tanggap ngono ku nilai ya sok ditulungi mangka no ayo kabeh podong golek keridoan nih bapak ibu guru itu gas digarap bener salah iku pikir keri sing penting wis no lo ngono lo yo ya. gak mangka no ayo lah kita berjuang diregani diregani karena bapak ibu guru berjuang ngerja diajakno kekno biji mari no bapak ibu guru mesti diregani gorong para mesti lek karo berjuang berjuang dewe gak diregani dewe gedang yo ya gedang lek mateng yo ya legi berjuang yo ya berjuang gak diregani yo rugi lo ngono ya lapo ya Eh, se sepatu ya sepatu, talian ya talian, bersatu ya bersatu, tapi kudu ono kepastian. Lho ngono iku pacar. Lek trimo harapan-harapan tok ya ke sing entos. Lah, kepastian ya apa? Lah kok dibahas nang ngene poin sing nomor telu. Jadi pertama niat Abdul Jalil iki meguru nang ngene seh, nang ngene guru sing palsu. tapi begitu Abdul Jalil dikongkoni nyapu padahal guru ini guru palsu dikongkoni nyapu ya Allah manut kon resik-resik kebon manut kon nyumet-nyumet oblek manut padalan gurune guru palsu mari ngunu saking manute saking tandime nek guru masa gurune guru palsu salah si sijine poro pemimpin nih aulia pemimpin nih poro wali kumpul karo wali-wali sing onok nanggone daerah kono mergo onok salah si sijine wali sing sedo Maring ngono pemimpine wali ki mang takok Imamul Aulia niki wonten wali Engkang sedo setunggal digantekno sapa? Wis kula oleh angsal usul niki digantekno Abdul Jalil mawon. Abdul Jalil ki sinten? Abdul Jalil ki wong sing tawadhu mergo takdim nok nggone gurune, masya gurune gak duwe ilmu apa-apa apa? Mergo niate ki mulyakno guru dadi wali. Mari ono Abdul Jalil didongakno karo wali-wali mang sak imame wali. Dan memang wali itu ada di mana-mana. Wali, ingat seorang wali itu memiliki seribu karomah wakeh dan wali itu ada di mana-mana. Termasuk di SMK Kendal Bina Utama, iki akeh wali nih. Wali kelas karo wali murid ngono ya begitu Masya Allah poro aulia poro wali dongakno kanggo kewaliani Abdul Jalil rep rep rep rep rep rep tos langsung Abdul Jalil iki mang pandangan batine cara ngono indra keename lek cara agama Islam iki muka syafah iku iso delok barang gaib dibuka karo Allah seret ngerti tiba no guru nih guru palsu sing gak duwe ilmu apa-apa Assalamualaikum Waalaikumsalam guru ngapunten kula izin pun beten mondok maliten mriki lho ngono ya wis mulya mulih dislametno karo Allah mergo didadekno wali didadekno wali mergo mulia no bapak ibu guru satu, kunci adalah niat. Dua, kunci berhasil tidaknya seorang mencari ilmu adalah tergantung di keistiqomahannya. Golek ilmu gak istiqomah, gak iso barokah pedot pedot ibaratnya rodo lek wong gak istiqomah podo koyok rodo sing diunter yo yo apa gak tutu tutu nggoni tapi lek istiqomah podo koyok rudo sing bunder podo koyok roda sepeda yang bulat berputar maka dia akan sampai tujuan iku wong istiqomah mangka no wong istiqomah iku abot gole ilmu bendino budal gak ono rasa males iku abot tapi lek balik nang nomor siji niate temenan di ditata merga Allah mesti iso. Kunci pertama niat, ono arek telatan ae. Iku mergo gak niat sekolah. Tapi lek diniati temenan budal tangine. Asine Bu ya, gak ono istilah arek karipan. Lek nang gone uteke wis bendino tangi jam 5. Masuk turumu jam piro tangimu tetep jam 5. Tapi lek ancene gak tau subuhan. Nangek nangek no ya bosan basa nom balik baleke balek kepaksan lah iku. Pikiranmu mesti ngerasa ya tangine jam 5 dipaksa-paksa turu sore titik bengi titik gak wani turu isu jam 1 jam 2 gak wani tapi lek tangine jam lima ya tetep jam lima tangi lek kebiasaane jam lima tangi lek lek kebiasaan niku turune gak mesti kebiasaane gak tau tangi subuhan mas yo yo apa yo opo tetep tangine kangelan padahal tak kandani, wong subuhan iku sak penting-pentingi salat aku ngerti kok sampean ki kepengin wajah ganteng rupane ayu duweke akeh awake sehat duwe anak menemani sing manut dawa umure iya itu kuncinya ada di salat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sopo sing kepingin padang wacai solat subuh, sopo sing kepingin barokah rezeki rezekine salat duhur, sopo sing kepingin sehat awak solat asar, sopo sing kepingin manut anak solat maghrib, sopo sing kepingin dawa umure salat isya. Semua terjaga, maka hidupmu akan bahagia. Tapi lek subuhan jam 6 iku gak subuh rek jenenge ha, subuh rangkep duha. Saman kudu iku istiqomah, istiqomah menjadi pemuda yang hebat, menjadi pemuda yang senantiasa setia kepada negaranya, gak gampang ngandal wong jobo. Semua yang ada di Indonesia itu istimewa, luwe-luwe sing nanggone Jawa lho, sampai melorot sarungku kabeh. Terutama sing nanggone Jawa iku istimewa. Secara bahasa, yes ngono ku deloken. Jobo beras yo ya res, karak yo ya res, Kok dadi upo yo ya res, dadi sego yo ya res, diliwet yo ya res, tapi nang Jawa ana sego liwet, ana sego goreng, mari ngono ono upo ono aking, sembara kaya ana karak. Iku mergo kekayaan bahasa. Ya ta? Heeh. Nang gone kana lho, nang ngene luar negeri, hantu mesti toto gos mari. Gos reder ngono-ngono ku ayah Enggak ana cerita tak cerita nih dhewe ya saya dari dulu saya kita cerita nih. apa kok masuk yang poin keempat saya bu kit bnsd, gak pinter matem bukan gak pinter belas babar pisan nul kos gak iso matematika doy kita temenan gak iso matematika opo mana sing arani bahasa Inggris belas gak iso eroku melorot loro tok always karo I love you wis mari Cuma wingi latihan rong minggu wis ketambah loro maneh. Stay with me karo stay with you. Sik terus tak ngerteni liyane belas. Pelajaran bahasa Inggris guru nerangno lo langsung tas tak beber tak tinggal turu mar. Lah aku iso nerangno guru ke bahasa Inggris gak iso belas mbok utek iki bodel pelajaran bahasa Inggris. Ket SD SMP tambah ke atas belas tepat oleh madrasah aliyah sekolah man bahasa Inggris ketambahan loro pisan wajib karo peminatan lah yo sekolah kopian tak iring notok ngene sekali pamer pomet pisan ngene jadi pertama mat gak iso bahasa Inggris IPA gak iso tapi apa ngapunten bu saya gak tahu pelajaran sampai saiki lu aku gak tahu, saya sekolah nang sekolahan iku mek seminggu, mek ping pindho tok mlebu jam 09.00 mulai jam 10. Lho lapi piye? Bengi nang Probolinggo. Mari Probolinggo bablas Semarang Blorong Grobokan sak minggu Jawa Tengah kabeh. Apa gak mlebu jam 09.00 mulai jam sepuluh. bodal mana nanti bendino, Lho kurang enak opo. karena keberkahan seorang bapak ibu guru aku gak sama matematika gak bisa bahasa Inggris Ket SD gak tahu aku nang kelas kongkon belonjo nang pasar kon tuku godhong telo kok kon tuku dodo sotone cak karim dadi tas iku telese gak mergo telas banyu aku wah mergo telas ken, tel, apa telese kena godengan telo teles kabeh tapi apa guruku tak tulu manut tak manuti, ngongkon opo tak lakoni. Akhirnya guruku seneng guruku kondo, wesle mugo mugo barokah ilmumu, pena mu ketoto sembarang kalirmu. Masuk gak pinter oleh baroke bapak ibu guru penak saiki, duit melaku. Eh, ya. Yeah. Kayaknya kita ada magnet-magnet cinta ini. Singgare wis rabi ngono Dan saya sekarang baru kelas 1 SMA masih berusia 16 tahun. Lho iya, cek kelas 1 SMA mangan Dadi kaya bu susu, apa susu dajal. <laughs> Dadi kaya susu. Dadi kaya busu sandari ini penak. Masa tuwek mboten ketok tuweke, tapi pi wis tuwek kumpul rek nom enom awet nom lah kula jek enom bendina ketemu sing ngene. <laughs> Gitu. Mas yo jek enom yo ketokane ya ketok tuwek ya. Tapi yo piye maneh keadaan ya. Sing penting sedina 5 juta, 5 juta ngono wis ketok. Saulan wira ya cara gawe rabi maneh ya cukupan ngono ae atas kepala sekolah ya kena kena Lek aku gak wani lapo. Wong arek gurung balik gak didosa kate pimane. Jadi satu niat, kedua adalah istiqomah menjadi pribadi bangsa Indonesia yang istiqomah ku piye? sing seneng produk lokal, gak seneng produk jobo iku api. Ya. Jadi seneng sing lokal-lokal lain, ngono ku api. Ya. is produk-produk lokal kan sudah banyak yang ada di Indonesia ya. Ya wis ono Vanessa, Hana Anisa. Lho ya Ono Vanessa, Hana Ane, Hana Anisa, lho kurang apa? Nek produk lokal iku gak tape apik. soalnya apa wajah iku gak wajah-wajah murni ya. Ya wis tunggale Maria Uzawam ya Khalifah wis gak lapo. Jadilah yang menyukai kelokalan Indonesia, Indonesia. Nah, ya jopo hantu masih itu Gus, mari. Tapi nek Jawa wakeh Lek nang barongan wit ringin jenengi genderwo. Lek sing nyolong dhuwit jenenge tuyul. Lek sing matine pas jik meteng jenenge kunti, Lana Engko oleh sing nok nggone kayu-kayu pring-pringan iku jenenge jangkrong. Engko lek wis oleh sing bola-bola api iku jenenge banas pati. Engko lek wis oleh nok nggone kali sing gatelok awak, barang goib iku jenenge ular tahun yang punya hanya di Jawa. Di luar negeri tidak ada yang seperti itu. Maka no Jawa iki istimewa. Ya lalu waton, ya lalu waton, ya lalu waton. Oh, waton minal iman. ini lagu sama coronok nok nggone lagu wajib iku padha kaya Indonesia Raya. Itu biasanya dilag dilakukan dinyanyikan kalau di saat-saat ada event-event seperti Nahdlatul Ulama biasanya lebih ke NU kayak muslimina eh muslimatan dan berbagai acara biasanya menyanyikan lagu Jalal Waton. Nah, saya kemarin minta itu karena akeh wong zaman saiki lali karo Indonesia. Indonesia dewi di kafir-kafirno, di negara tohut no. Padahal Indonesia ini negara yang istimewa. satu niat kedua istiqomah ketiga lek kepingin barokah ilmu ne kudu kelemangan tekok panganan barang halal kok ono uang kok ono arek mangan panganan tekok pada haram mongko cupet atine rusuh pikirane ono ajenenge Abu Yazid Al Bustami apalane pinter begitu nak pondok lu wali sembarang kalir boe ditakon assalamualaikum waalaikumsalam bu bu ngapunten biar ibu iki nyidam mau foto pas meteng aku kok aku sakit gampang lalian sele tak iling-ilingi Oh iya le ibu biyen nyidam keju Gak kalau ya nyidam keju. Nyidam ke sapa lambene muni tak sawate surban iki mang. Nyidam keju mergo kelarangan ibu ndelok itok le dadak keju men mentioncei mencerat sitok wili tak incipi tak pangan. Lah ya Bu, Bu ya wis Bu, ayo Bu le goleki uang sih dodolan keju iku Mang. Lah mergo anake biyen cek meteng saiki wis gowerang goleki uang sing dodolan keju. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wonten napa? Mbak ngapunten, Biyen sing dodol temen iki wong lanang kok saiki ganti perawan. Wala nggih, bapak niku ten griya sak menika sakit pun sepuh. Mbak, tolong Mbak, aku terno Mbak nami bapak e sampean. Oh nggih, monggo kula teraken. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngapunten Pak, nalika kula meteng anak kula sing sakniki pun ageng niki, kula sian nyidam kejune jenengan mergo larang kula selak kemeceran dadak mencelat situk tak jupuk tak incipi. Anak kula sakniki apal nih gampang lali, kulo nyun halalin jenengan. Ya Allah bu, bu badokan keju e dewangi moror ini Ge, kulo halal lo begitu dihalal lo langsung anak gurung teko omah, apalane langsung balik maneh barokai mangan panganan halal mergo haram no jadi api sampai yang ngunu ojo sampai awai kelebon panganan tegok barang haram minum minuman keras narkoba dan berbagai zat-zat yang mengandung dan memabukkan maka itu diharamkan oleh agama karena apa? karena minum minuman keras itu sedikit kebaikannya api minum-minuman keras iku mergo kayak golongane setan ngene iki ya gak no mulo minuman keras ku manfaat mek sedidik cek dadi akeh ayo ditambahi lo ngono gak oleh ya haram minum minuman keras iku nih wah enak mendem iku enak enak ya apa isok ngefly mbok eh iku ngurus sing gawe setan takkan Dani ya wong lek gak ngarui wong lek gak nglakoni apa sing dikongkon Allah, Allah tidak akan bersama dia. Maksudnya aku gak bakal ngabulno apa sing dijalukno. Delakan aku gak seneng karo ulo. Dada arek iki, lho, lapo kan iku <laughs> barang ya. Dada arek iki nggawa ulo. Aku yo ya menyidik arek iki, wong gak manut apa sing tak penging. Padha be Allah jenengan dipenging gak oleh minum-minuman keras, gak oleh narkoba, kok dadak terlibat halo terlibat bukan berarti mengkonsumsi ngedarno ngedol nyebarno maka Allah langsung saat itu juga Allah benci kepadamu dan tak akan ada keberkahan di setiap langkahmu enggak no ayolah ayo panganan haram didoi soalnya haram anak loro bukan hanya babi binatang yang disembelih tanpa menyebut menyebut nama Allah ya haram tapi gak ikut tok haram nak loro halo haram karena lidatihi dan haram karena li ghairihi lidatihi babi haram yang disembelih tidak menyebut nama Allah haram loro haram li ghairihi haram mergo sak liyane duwe halal kok tuh no panganan bengi-bengi kayak ngemil silver queen apa mereka teh valentine maning ya Allah aku nang supermarket ae bendira dituwawan nek tuku ngombe kata ngaji ngono Mas nggak beli silver queen yang yang ada bunganya sekalian cari ngono tak takoni Mbak Mbak nawang nih tangannya aku <laughs> tak yo lah yo loh nggak beli apa Mas enggak Mbak loh lah kenapa lah wong calon saya wis ya siapa? kak <laughs> muni loh ya aku menengai loh ya kok mau ndak baper jenengan gak oleh Jalan-jalan ke ibu kota di sana ada merpati. Jangan kita terlalu cinta, putus cinta sakitlah hati. Maka no gak usah pacaran di saat kamu mencintai lawan jenismu ya. Kunangkan mencintai sesama jenis nyonyor lambiku ya. Di saat kamu mencintai lawan jenismu, jangan dekati dia. Tapi dekatilah penciptanya. Karena apa? Kalau dia benci kepadamu, tapi engkau dekati penciptanya, maka sang pencipta akan berkata, kun fayakun yang tak mungkin, maka terjadilah. Lu ngono lo ya. Hmm, kon Lek seneng, ku nang nang menungsane. Soalnya apa? Menungso ku gurung mesti senengi tapi oh karo Allah sing ngolak ati ini menungso sing kok seneng iku mang lah ini arah emoh ambek awakmu tapi Allah sing ngongkon seneng ambek arah iki kun fayakun terjadilah mangka no lek kepingin dicedhiki menungso cedhik ono Gusti Allah dan perlu diingat bahwasanya jodoh itu cerminan kita No jodoh itu cerminan kita lek sampean api, bojomu ya wong api. tapi lek kelakumu elek bojomu ya wong elek al khabithatu lil khabithina wong apik ya ke wong apik wong elek ya ke wong elek loh lah tapi tonggoku loh wongnya kelakuan kelakuannya tapi bojone situ kelakuannya welek berarti Allah kelakuan kelakuannya wong mang api liwat bojone iku mang no, sampean kepingin duwe bojo kaya Siti Khadijah. Cantik, kaya raya, setia. Maka dirimu jadikan dulu seperti Muhammad Wetok yang ngono kepingin di bojo kaya Muhammad jadilah dulu seperti Khadijah. Khadijahkanlah dirimu maka yang seperti Muhammad akan mencarimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Siti Khadijah, iku gak kaya arek nomor zaman saiki. Siti Khadijah ditinggal bojone wiritan nang oleh Jabal Nur, nang oleh Kuwahira Siti Khadijah menapai demi tangga, saiki jalan-jalan setapak iku jek pegel ngos-ngosan. Dani sing biyen genok jalan setapak munggah kuwang lan diliwati. Delok bojone delok tok gak ditakoki mergo ngerti bojone ku repot. Sampeyan yo ya ngono, selagi hari kok senengi kumang, sing wis kate kok niat kok lamar temenan meneh-meneh saiki aja sik. Dia senang dengan hobinya, selagi itu positif biarkan. Tetap pandangi saja, jauh sampai arek lanang arek wedok dikekang tambah melayu no, ojo gampang terlalu menaruh hati terlalu dalam kepada menungso. Sio sio. Umar bin Khattab berali Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku telah merasakan pahit manisnya dunia dan kepahitan dan yang hmm, kon gak bisa. Jok nguasi grogi aku ya. Dan ke kepahitan yang paling menyakitkan adalah saat seorang manusia berharap kepada seorang insan. Jadi sampean berharap nak menungso berlebihan rugi ke oleh apa apa. Siti Khadijah begitu melihat suaminya kangenan munggah didelok bojone. Masih kok sehat agak. Oh sehat, panganane jek ono taga oh tasik wonten lek gak ono dikirimi, gak ngarang gudho Mas, tanginya iki aku gak ngono. Siti Khadijah ditelok tok. Ya Allah bojoku rek wiritan aman mulai mana ku ketemu nih Siti Khotijah rindu nih Siti Khotijah gak kayak sampean saiki ketemuan sing dilepas bukan rindu wong zaman saiki ketemuan tidak saling melepas rindu tapi saling melepas baju ya pacaran kebacot gak oleh sanyat wahidatu tahbitu amala sab'ina sana yang pisan menghapus amal perbuatan 70 tahun bayang no tahun pisan tek tahun apa wong aku lho gak pacaran cara nom-noman wong aku lho ini pacaran cara Islam bener pacaran cara Islam solawatan mulai solawatan goncengan oleh dosa maneh karena apa Islam tidak pernah mengajarkan untuk berpa kon gak muni kabeh mik tak dekek tak tinggal mulai karena apa karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk berpa seneng arek wedok dilamar gak dijak nanggone kamar seneng arek wedok dinikahi gak dituruni seneng arek wedok dirapi gak malah dijak praktek IPA biologi sistem reproduksi cek paham ngono kudu paham rek ya Allah Ya. Senengane wedok dilama. Wedok ayo ya ngono sing hati-hati. Soalnya pacaran sing paling gudo, iku dudu arek lanang tapi arek. Kok pasan kebacut akeh-akeh sing salah iku arek wedok. soalnya pacaran ini mergo nafsu. dan nafsu iku mesti gandengani hawa gak ngarah ono gandengani adam nafsu mesti hawa Gini apa mboten? Ayo gak terima takkan mudun. Hawa nafsu, makan arek wedok hati-hati ya. Pemenang repot zaman saiki ya. akeh ake ngono ya, ake-ake arek wedok saiki ya Allah. Kebanyakan dinilai bukan karena kecantikan wajahnya, karena kesempitan lubangnya lo ngono ya. Soalnya apa? Akeh rawan no samen opo sih kadang-kadang yang ditanya yan rian opo sih penyebab arek nomoran pacaran kenemenen situ tok terlalu banyak berharap ala baba wong yo meni-meni tadi bojoku ae lo tak kandani arek lanang zaman saiki ku akeh sing modus gak ono sing tulus jarang soalnya opo model arek lanang saiki sing tulus di sio sio sing modus malah ditompo wakeng ono go golek mergo ayune ka oleh seneng wedok ta'aruf khitbah nikah mari tapi engko lek metu SMA saiki SMA ojo rabise ya kadang-kadang gak eh yang cinta pakai hati berakhir sakit hati tapi yang cinta pakai nafsu berakhir ke penghulu lho ngono gak oleh ya mergo kebablasan gak oleh cinta wedok doakan ya Allah jadikan dia jodohku mari Gak perlu yang katik luar larang tak kandani ya. Iya, aku janji setia wallahi bilhaq bilahi. Hmm, ngalik nyebut jenenge Allah demi setia. Iku ngono arek lanang model soda begitu ketemu susu langsung gembira ngono wae. ya sampai diotote gelem menganggap dia di bojoku ojo perjalananmu jahat tuh lulus SMA, kok kuliah pirang tahun mana, gurung mesti dadi bojomu, no barangmu, ayo dijogo temenan, ojo sampe dinggo utik utian, aku tako arek lanang. aku tako arek lanang, ya Allah pengajian nak rame, tak uncalin jeruk ini ya. Lah, wis ya arek lanang Masya Allah untuk arek wetu, arek wedok ya untuk eh gak percaya lu ya itu, tok mergo tinggu golek kesenangan tuh aku nonggone apa lek ngarani sing gone wong sugih-sugih belanja, kemang lo duduk mall kita kata tau rono wong kisah sapa sih iki lo, apa sih ya Rob Gramedia toko buku Cok guyu rek luntur wedakku ini. Ya. Wis ya, nok Gramedia tuku buku. Ana buku akeh ngarepe nok contohe. Lah sing contoh wis bukaan, tapi gurine jono sing segelan kira-kira melese wis bukaan, tah melese sing jek segelan. Eh, aku tak karek lanang, sing sehat jawab sing banter, gak kok jawab banter, gak tak tekani malah lek ngundang. Lah tak tak tak kakoki, melendi hoak-hoak. Kon niku gak ganteng kakek reken. arek pengajian kok rame hoa kok. Sumpek. Wis aku tak arek lanang melendi donat sing wis tau dienggo tulinan ilang se loer bolongane opo donat sing diutus sak plastike lanang meneng ganti sing wedok kuwi banter cek ngerti lanang-lanang melendi gedang sing cek segelan plastikan opo gedang sing wis len lucu KPK kan tinggal dulinan wis ayo lanang esek sing muni tak dong ilmu ilmune barokah kak muni ono tanggung jawab sik tak tahu, melindi donat sing cek plastikan tak donat si wis tau tinggal dulinan lek gak no omonganku ono opo opo gak mel tanggung jawab bismillahirrahmanirrahim kabeh kami siswa lanangi sih SMK Bina Utama Kendal Jawa Tengah berjanji dan bersumpah akan menjaga gedang kami sehingga tak wasi, akan menjaga gedang kami eh ayo munio oh. akan menjaga gedang kami sebaik-baiknya dan mulai detik ini tidak akan kami buat mainan lagi ayo kon kamu ini mulai nopo apa gak tanggung jawab dan tidak akan kami buat mainan lagi gak ada ini muni ada sami nake eh balik ini dan tidak akan kami buat mainan lagi ayo nanti kok gedulinan mulia awas kan ya Ayo ganti wedo. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kami siswi SMK Bina Utama Kendal Jawa Tengah bersumpah dan berjanji akan menjaga donat dan gunung kami ayo Dona dan gunung kami sebaik-baiknya dan tidak akan kami berikan ke siapa-siapa lagi menengahi ketawa tahu kok wes ngerti aku ngene iki tau dienggo sapa ae wes wes paham aku ya jadi itulah sebuah hmm, gak oleh ngono ku ya mbak aja sampai awake didol secara murahan rugi lah wong tahu bulat sing cilik ae 500-an mosok tek musik gede gratisan lho ya kadang-kadang ancene sing godho wedoke dhewe wangi-wangian serot tenggo kabeh ya Allah minyak merek embo ambune wangine godho arek lanang wedake mempesona nggih krim Merkuri sak cepuk rong atau seketewu gorong gincune perbasari sak mene pitu liko rewu gorong pelembabe latelip swidak pitu ewu ya Allah ngunu so kene celaan kene gincuan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mbak yo nyonto arek man si jinjombang lho ngene ngene kuwi Oh ya, Lewat mulai semangat, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama ngono. Gak kayak arek guri-guri kok. Mari pulang, mari kincuan, mari wedaan bersama-sama. Gak oleh ya. Saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah melihat seorang perempuan yang digantung wajahnya, digantung rambutnya, digantung payudaranya sampai umep utee. Kencing Nabi takok, "Ya malaikat Jibril, siapa dia?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah tamsil, dia adalah gambaran dari umatmu sing brai duduk gawe bo nih Saman kudu bojo kok wani berai sing berlebihan maka disebut tabaruj apa tabaruj tabaruj itu berlebih-lebihan tidak diperbolehkan secara agama gincuwe wabang koyok tante-tante gak oleh wah kere kaya ngono saiki kudu dijogo iku tabaruj gelem sampean digantung rambutin nang neraka sampai umep e digantung ikine sampai metu nanae mergo gincuan berlebihan, wedaan berlebihan. Ojo sampai awake dijogo temenan. Jo sampai sing koyok ngono mbak gak oleh. Mang ist, niat, mari niat istiqomah, mari ngono apa iku mang? Makanan halal papat, terakhir asin ono limo, tak terang papat ayo ya, papat jauhi maksiat. Imam Syafi'i berkata kepada gurunya, Assalamualaikum. Ngapunten Yai, kula kok apalane radhi mboten tapek genah niki. Oh iya, gurune Imam Syafi'i. Ya wis, sampean to nglakoni maksiat apa? Jok diwasiai gak oleh. Kuatir aku ngene iki fulian. Cek Joko soalnya ya gak tau diodik-odik ini masalahnya ya mm -mm. wis coba iling-ilingen lambe desa mamun gak sawon ngapun ngapunten guru kula niki apalane ra disulit oh Coba iling-ilingen tau nggih maksiat napa? Lho, ngapunten guru, insyaallah kula iling-iling mboten nate kula nglakoni maksiat. Coba iling-ilingen sing temenan, nggih guru kula iling-ilingi lah ya wis. Lek nyambi iling iling cek cepet ilingi, ayo unjukane ndang diombe. Sedotane cilik kecepit pisan, ni mak crit crit crit crit. crit. Ya Imam Syafi'i iling-iling entau nggih dosa apa? Ngapunten, kula ngiling eling mboten nanti tambel dosa e. Ayo dieling-eling maneh. Oh, nggih eling kula. Kula niku nate guru kalau wingi nembe. Lapo? Kula niku ningali wong wedok numpak kendaraan ketok mata kaki nih mantun kulo tingali mata kaki nih buatan sengojo langsung apalan kulo hilang bayang no delok mata kaki tok gak sengojo iku apalani hilang opo menesing bendino delok luweh tekan mata kaki bukaane situs-situs porno Simon mastub xnxxx.com maka itu akan menyebabkan pikirannya hilang amalan amalnya. jadi satu niat dua istiqomah tiga makan halal empat jauhi maksiat insya Allah barokah ilmumu nyun saya bagus masuk sesi tanya jawab G pun sinten yang mau tanya langsung ke yang tadi G Gus G langsung yang long G Oke, silakan tuh anak-anakku yang ingin bertanya pada Ustadz Oh, Gus Rian, silakan angkat kakinya, eh, angkat tangannya. Ya. Yeah. Angkat tangannya, silakan. Oke, silakan masuk bisa masuk ke depan, bisa masuk ke depan. Bisa masuk ke depan, Nak. Ya. Yeah. Biasa, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melia Tri Agustin, saya dari kelas 10 RPL 2. Pertanyaannya? Iya, saya mau bertanya, Bagaimana cara kita mengurangi game dan meningkatkan belajar? Oke, sip, Gus. Tak dudui carane tapi kudu dilakoni ya. Ya. Satu, cara untuk mengurangi game dan meningkatkan belajar. Satu, anggaplah bahwasanya yang terpenting di kehidupan adalah ilmu dan cari keutamaan-keutamaan mencari ilmu cek tambah mantep olehmu belajar satu dua sampean kudu isuk memahami bahwasanya game itu boleh bukan tidak boleh tapi harus tahu waktu tiga sampean harus bisa memiliki manajer dalam diri yang bisa mengatur diri sendiri karena bukan sampean yang dikuasai game, bukan sampean yang dikuasai teknologi, tapi sampean yang harus bisa menguasai teknologi. Empat, cari teman yang bisa mengingatkan. Ayo, ayo belajar. Lek gak golek konco sing ngejak belajar bareng. Soalnya apa? Api elek uang tergantung konco nih. Iki milagros. Tak deket nang kene biasa. Tak deket nang bromo metune uap-uap kok pengen ngembun wadem. Berarti mengutamakan suhu padha mek sampean. Tergantung suhu nih lingkungan Lek ambun nih wangi, ya melo wangi. jadi tuh maka no gak kudu pacar, gak oleh pacar ya. Bukan gak kudu, gak oleh pacar. Soalnya ada pacar kan ada apa? Wong aku pacar tak nggih penyemangat. Tok penyemangat opo nih gak tambah belajar, tambah HP-an, cecetan semangat kok endine, tambah itu so cek tapi kalau ini sampai jam 10 jam 11 botah sampai kat ini tur no sayangku selamat tidur ngono-ngono kutok ae no gendaan celukane abi umi mama papa di dik kita gak akeng lapo yuan gak tambah semangat, tambah rusak. Jadi caranya itu saja. Semoga bermanfaat. Lanjut. Amin. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir silakan siapa lagi yang ingin angkat tangannya? Ada lagi? Gak ada? Oh ya ada, ada silakan. Silakan dari pojok sana, oke. Sebutkan nama, kelas kemudian sedikit nih Gus, saya pengen ada sedikit pertanyaan nih Gus. Nah, semisal tadi ini kan mewakili yang ada yang pacaran nih Gus ya. Ada yang pacaran, lah terus kan pacaran putus berarti kan dia kan uh, kue lungo pas aku sayang sangi Gus G <laughs> itu bagaimana Gus bagaimana gitu Mbak Mas dengarkan terkadang awak dewe semua yang temenan tapi sing awak dewe sayangi tambah lungo pas sayang sayangi ingat itu berarti cara Allah memisahkan kamu dengan orang yang bukan terbaik di setiap nafasmu ke oleh babah biarkan jadi saat kamu dipisahkan kuncinya cuma satu jalani alurnya nikmati prosesnya karena Allah tahu kapan kita bahagia lo ngono lo ya soalnya apa yang baik di mata kita belum tentu baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala oke terima kasih silakan pertanyaan kedua terakhir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Dwi Safitri dari kelas 10 RPL 2. Saya mau bertanya, bagaimana cara membagi waktu yang efektif antara bermain, belajar, dan mengaji di kalangan masa SMK ini? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membagi waktu kuncinya cuma satu, harus bisa memanage waktu. Jadi sampean ya kumang podo jawabannya Bukan sampean yang dikuasai waktu, tapi sampean yang harus bisa menguasai waktu. Waktu ada tiga, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sedangkan masa lalu kalau kurang baik hari ini harus bisa baik. Kalau hari ini sudah baik maka masa depannya harus lebih baik karena waktu tidak akan bisa dikembalikan dan diputar kembali. Ismail buku buran pertama menungso getun lapo kok aku mati sini dan aku jorip tak sholat sampai tidak ada waktu lain selain waktuku kepada Allah. Jadi penyesalan itu datang di akhir kali. Hon ngoten mawon. Jadi kuncinya harus bisa memanage waktu dan kita harus mengerti begitu bahayanya kita yang memanfaatkan waktu tapi dalam hal kejelekan. Nggak boleh. Nah, sampai tadi wong sing rugi wal asri innal insana lafi husn. Jangan sampai tadi wong sing rugi, wong yang mengecewakan waktu, waktu ditinggal sing enggak perlu-perlu jero kamar, kamar ditutup buka sing enggak kayak enggak perlu waktune kosong. Makanya ngapunten, saya ditanya, bagaimana sih cara menghindari menghindari kebiasaan buruk nek arek lanang ngarani biasai oh ya wis ya oh, nice mbuh ya iya uh. bagaimana sih cuma satu tok ono e wong lakono kebiasaan buruk nek basa saiki onani itu karena apa karena dia berada di tempat yang sendirian gak ana sing no coba sampean ikut organisasi waktumu jarang di rumah nang jopo terus pengajian solawatan melok acara-acara pengajian ilmu ditekani. Masya Allah tidak ada waktu untuk mencarikan kesalahan-kesalahan di setiap kehidupan. Lah tapi nang omah dewean, nang kamar dewean, gak duwe kerjaan, moro-moro dolinan barang sing gak genah-genah. Ya apa? Dosa sih iya. no rugi sampean. Masa saiki mu masa nemen-nemen kok kayak ngunu gak ale apa-apa. Sedangkan seapi-api sak nakal-nakal arek wedok iku tetep kepingin duwe gedang sing cik segelan. Dengar ya, no ayo sohibul gedang wal donat padha njogo-njogo temenan. Ojo sampe tinggo barang sing murahan gak api disimpan menemani karena apa? Sesuatu yang sudah sering keluar maka tidak akan ada kehebatan. Tapi sesuatu yang jarang dikeluarkan maka dia akan menjadi barang istimewa yang menjadikan penantian. menemani tok enak tes mari-mari. Nek bendino sering tinggu tulinan maka kata wis biasa ngono setan mangkakno lek nang kamar lek gak ngantuk dang metu golek kegiatan sing positif cek gak terlibat kegiatan negatif setan iku pinter ngerangkuli pertama ngono jebak maneh kenek maneh kenek maneh dan seterusnya maka tak akan ada keberkahan di setiap hidup mulai ngono maka narik teman-teman ayo dilang sing ngono-ngono ku ka oleh ka api wedok yang ngono aja sampai gelem di ode-ode arek lanang gare dosa tok ae aja sampe kasur luwih mahal timbangane wedoan, sing nanggone tongkrongan sing awake gelem dinggo temek-temean, demi sok pacaran karo lanang sing sepeda mau modifan Jangan ya, lu Wah, ora ya. Lah wong Roro Jonggrang sing dikekno candhe mau dirabi, mosok awak mesti digonceng sepeda modifan tok gelem didemek dan ditumpaki lho. <laughs> Haram kale wis ya. Wis berhubung sampai mau UNAS kate UNBK suruh rungokno aku gak guyon tak kei ijazah oh, bosan ijazah ijazah itu amalan cik engkuk wayai ujian atine sampean resik tanganmu iki asli wis ngatur dhewe praktekno dhewe saya dulu matematika SMP ujian kan UNBK soalnya buwe itu bedo komputer. Tapi begitu aku mau coy soal matematika sing gak tak isoni, iku podo karo soal koncoku jejerku sing iso matematika tok selama uripe. Aku ya Allah. Ternyata memang semua itu sesuai dengan amal dan perbuatan. Saya main kepingin tak gak dikai ilmu nih ilmu ini, doa ini, amalan ini, asma ini berfungsi untuk tiga. Satu, menyerap ilmu sing dedel-dedel lek wayu maca iki langsung ke padang loro bisa men, bisa menyimpan ilmu gak gampang lalian tiga lek anceni lali wayu dinggo langsung eling tiga itaga tiga itaga diparingi ta niki Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kolam. Tekok bil kolam gak ambean. Mari ngono jalu opo sing dikarepna ya Allah, tuntunan tangan kulo ya Allah, saat saya mau ulangan tuntulah kejawaban yang benar dan bisa membawa keberkahan. Lanjut ayat 5, mal insana malam ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alak Iqra wa rabbukal akram alladzi alama bil kolam keambaan. Tekok bil kolam keambaan. Lah pas keambaan terus jaluk ya Allah paringi kumang. Mari lanjut ayat 5 alamal insana malam ya'lam. Diwaca ping telu lek katene ujian. Iku dongane. Pertama lek kate ujian. Suwengi sadurunge ujian ngedepo banyu sak botol sing wis dikeki suwukan suwu edungane selama setengah jam 30 menit membaca amalan penjernih pikiran lek pikiran wis jernih cahaya hidayah akan terbuka dan bisa masuk di pikiran kita katen jawab ah tanganmu ditonton mulai kata Gusti Allah sing bener iki mesti ditonton karo Allah dan akan menjadi jawaban yang barokah masuk gak tapi api insya Allah mesti api dan genggol sembarang kadir gampang termudah amalane suwengi bengi lo ya sak kata ini ngedep banyu aku asak liter diwacak no ya sayyidi ya Rasulullah tanpa hitungan selama setengah jam lewis mari setengah jam ditutup Fatihah terus disebel ana goni banyune. Lah isu isuk durunge sarapan opo opo banyune kudu si i Ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah selama setengah jam ngadep tasbih. Ya Sayyidi ya Rasulullah. kau saya dihitung alon nih Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nek mari Al-Fatihah. walaupun amin ping telu engkau insya insyaallah padang pikiranmu, engkau ana sing nuntun tanganmu ikut malaikat Gusti Allah. ikut Iku bengine diombe banyune isuk sak durung mangan apa-apa, lek wis ngedep komputer Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ping telu.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 Allah wa salli wa sallim wa farik wa ala wa sahbihi atatama ahada bi ilmuka wa ahsau kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi alamin Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya rahman irhamna ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil balda ya Allah wa fi hadil mujahada ya Allah istajib do'ana ya Allah ya syari'u do'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Ali wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten damel sedaya muga-muga ana manfaate. Lek ana api ya nggon, lek ana eleke ya guaken. Ngapunten menawi banyak kata-kata yang salah pesan saya sohibul donat wal gedang ayo gonat gedangi dijogo sing api temenan jo sampai tinggu dulinan apa mana tinggu uti utian muka muka barokah manfaat aja sampai sing tulus disio-sio sing mulus malah ditompo lagi kamu muga barokah manfaat kalau kamu benci aku sakiti saja aku jangan hatiku karena di situ enggak ada apa-apa pun mugi-mugi barokah manfaat wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Rian. Ye. Luar biasa Gus Rian. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dan saya Rian Aji Prastia dari Jombang. Ayo sekolah di SMK Bina Utama Kendal. SMK bisa, SMK bisa, Bina Utama. Yes, yes, Kota semuanya.